Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan Nawaqidul Islam. Sekarang An-Naqid Al-Khamisu. naqidul Khamisu pembatal yang kelima man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya maka dia kafir. Jadi orang tidak menyukai uh, sebagian ajaran Islam. Tahu itu ajaran? Islam tapi dia membencinya, tidak menyukainya, maka dia kafir walaupun dia sendiri mengamalkannya. وهذا ulama, kama naqala نقل sahibul iqna sahibul iqna wa ghairuhu. ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil oleh penulis kitab Al-Iqna dan yang lainnya. Jadi e, orang yang membenci sebagian ajaran Rasul adalah kafir berdasarkan ijma para ulama. Qala Allah Ta'ala hakiman bi kufri man kariha ma anzalallah eh, bi kufri man an, bi kufri man kariha ma anzala ala rasulih Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memponis kafir orang yang membenci apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْسَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Dan orang-orang kafir, maka binasalah bagi mereka. Dan Allah melenyapkan amalan mereka. Apa sebab kebinasaan dan sebab Allah melenyapkan, menghapuskan amalan mereka itu, zalika yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Di sini disebut diponis kafir, diponis binasa, diponis amalannya apa? Lenyap dengan sebab apa? Sebab membenci eh, apa yang Allah turunkan. Berarti membenci sebagian ajaran Allah merupakan kekafiran e, di mana ia menghapuskan seluruh amalan dan menyebabkan orangnya binasa. Wa bughdu syai'in mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana minal aqwali awil af'ali naw'un min anwa'in nifaqil i'tiqadi alladhi sahibuhu fid darkil asfali minan nar membenci sesuatu, ya, membenci sebagian apa yang dibawa Rasulullah SAW, baik berupa uh, ucapan ataupun amalan. Tahu itu doa ini dari Rasul itu kan? Dia membencinya. Kan? Tahu ini ajaran orang seperti uh, tahu hijab itu ajaran Islam, tapi dia membencinya. Tahu larangan isbal itu ajaran Rasulullah, dia membenci ajaran ini jalannya itu kan. Uh, orang tahu bahwa uh, apa namanya uh, men, orang yang mencuri kalau memenuhi kriteria dia dipotong tangan dia tidak suka dengan apa had potong tangan bagi pencuri itu. Nah ini apa membenci suatu dari ajaran Rasul ini termasuk apa naun min anwa'in nifaq al-i'tiqadi macam dari macam kemunafikan i'tiqadi nifak etikodi ya, adalah kafir. Yang mana e, orangnya berada di fiddarkil asfali minan di neraka yang paling dasar. Karena nifak ada nifak amali, ada nifak etikodi Nifak amali itu yang e, apa salah ayat eh, ayatul munafik sun idza hadasa kadzaba wa ada ahla ahlafa wa tumina khon kan. Itu nifak apa? Amali itu kan. Kalau nifak etikod dikaitan ya, dengan etikod. E, senang dengan kemenangan orang kafir. Ya. Tidak suka dengan kemenangan kaum muslimin. Ya. E, membenci sebagian ajaran Rasul. Dan yang kaitan dengan etikod-etikod itu. Kalau ditampakkan orangnya kafir murtad. Kan. Kalau disimpan dia munafik secara hukum zahir Eh, kalau tidak menampakkan ya hukum muslim tapi di hadapan Allah dia kafir <clears throat> kemudian wa bughdu syai'in minad dini lahu suratani membenci sesuatu dari din ini ada dua bentuk Al-ula yang pertama ayyub ghidha syai'an minad dini min jihati kaunihi tashri'an. Fahadha kufrun membenci sesuatu dari ajaran din dari si ajarannya. Jadi membenci ajaran. Tadi kan saya sebutkan membenci ajaran larangan isbal, ajaran eh, perintah hijab. Maka kalau orang membenci eh, apa sebagian ajaran Islam dari si ini adalah ajaran, maka kafir. Yang kedua, ayub lahu la min jihati kaunihi tasyri'an membencinya bukan karena dari sisi tasrinya. Salah tasri dia apa? E, menerima gitu kan. Tapi walakin yubghiduhu min jihati jibillatihi. Tapi dia tidak menyukai dari sisi apa? Tabiat gitu kan? Tabiat orang manusia itu tidak suka yang apa? E, yang berat-berat kan? Gitu kan. Ma wa ilmihi bi annahu hak Padahal dia mengakui dan mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Seperti apa? Orang, e, jihad itu kan kan mengorbankan jiwa ada rasa apa? Berat itu kan. Maksudnya ya Allah menyebutkan kurhun itu kan ya. Ya. Tapi kan Allah tidak mempunyai kafir orang yang kan kurhul lakum. Hitab kan kepada kaum mukminin gitu kan. Jadi dari sisi beratnya ini itu kan, bukan dari sisi apa? ajarannya. Kalau orang benci dengan syariat jihad ya kafir. Tapi kalau e, tidak suka dengan beratnya itu, lihat, tidak suka dengan apa? Beratnya itu, ini apa? Ini tabiat itu kan. Kalau menyebabkan dia meninggalkan ya dosa itu kan. Karena Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang sedangkan dia apa? kurhul lakum. Ya, tidak kalian sukai maksudnya ininya apa beratnya itu gitu kan ya masakohnya itu bukan ajarannya kalau orang membenci syariat jihad ya kafir itu kan membenci syariat kital ya kafir tapi kalau tidak suka karena beratnya itu dalam kital jihad itu maka itu adalah apa e, tabiat seperti itu kan beratnya itu kan dia bukan membenci apa syariatnya itu kan fahuwa kurhun lima fihi min talafin lil anpus nah, Apa kita ini? Apa kurhun ya tidak disukai dari sisi apa? Ya eh, di dalamnya harus mengorbankan jiwa ya kebinasaan bagi jiwa. Kaman yubghidu ikhraj az-zakah li bukhlihi la bughdan li tashri'i dzatihi. Seperti orang yang tidak menyukai mengeluarkan zakat karena kepelitannya bukan karena ajarannya. Maka apa di sini bahasa layak yakfur. Ini tidak tidak kafir. Makanya kan orang zakat orang yang pelit itu kan dia apa? Pak. Dia paksa diambil. Paksa. Jadi ini membenci ya seperti orang ya seperti Eh, orang-orang yang zaman sekarang itu kan menyebut jihad sebagai apa e, tindakan terorisme. Kalimat apa? E, bagaimana kalau menyebutkan e, teroris? Apakah kamu teroris? kan? Kalau yang menyebutnya orang Muslim ya, harus mengatakan saya mujahid. Kalau yang menanya gitu kan, kamu apa kamu teroris? Gitu kan? Kalau kita, ya, kalau semua orang kafir, Iya, saya teror, teror kepada kalian. Kan turibu nabi. aduh Allah. Tapi kalau yang menanya orang mukmin, muslim, saya mujahid. Seperti itu. Nah, ini adalah pembatal kelima dari sekian pembatal keislaman yaitu membenci sebagian ajaran e, Rasulullah walaupun dia mengamalkannya maka dia telah kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh